Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la nahu hatta hin. Wa taqala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khomroh. Wakalal akhoru ini aroni inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bi ta'wili. Inna naraka minal muhsinin. Summa beda mengko nuli pertelo dadi jelas. Eh zahara tegese dadi jelas. Lagu kedua ketfir wa ahlihi utawa lagu kedua Wah ini tuh ketfir wa ahli, keluarga besar ketfir. Mimba jima ro'awul ayat, mimba jima ro'aw. En dalam sause ningali, menimbang baik sopo keluarga ketfir al ayat, di piro-piro pertanda. Pertanda ada lati ingkang nunjukno ala baro ati Yusufa. ing atase bebasnya Nabi Yusuf, mesti bebas saking sangkaan ini ayak junuhu yen to tetep menjara sopo keluargane Khidir ku ing Yusuf. Dalam nunjukno ala hadza ing atas iki apa dawuh layak junun nahu. Yektine padha menjara sopo keluargane Khidir ku ing Yusuf hatta khinen tumeka maring batas tertentu. Aya ila khinen tumeka maring batas tertentu. Maknane batas yang koti ingkang jadi putus jadi lerem cara Jawa jadi lerem piye ing dalam khin apa kalamun nasi apa gunjingane menusuk. Fasud jina mengkot jen penjara sopo Yusuf. Wata kolalan mancing ma'ahu setani Yusuf asih jina ing penjara sopo fatayani sopo dua pemuda ulamani tegesi pemuda loro lil maliki kedua raja. Ahaduhuma te salah sijine gulama ini. Iku sakihi iku tukang minume, pelayan minume raja. Wal akharu liya iku sohibu to'amihi, iku pelayan makanan raja. Faro ayah rumongko berpendapat sopo fatayani ueng Yusuf ditingali yuk abiru engkang iso nak birno mentakwil sopo Yusuf aruk ya ini impen. Pakola mengucap sopo fatayani lanah tasbiron nagu nopo lanuk biron nagu. Lanah tasbiron nagu yaktine bakal muji ingsun ueng Yusuf. Kala dawuh sapa juma, salah sini fatayan bahwa ataki sing tukang minumi rajani pelayan minumi ini aron ini saat temen ingsun aro iku ngipi ingsun ni ingsun ingsun ngipi aksiru engkang meres ingsun khomron ing anggur ai naban kesi anggur wa ucap sapa ala koru sing liya soi butuh ambil am pelayan makanan ini aroni ini saat temen ingsun aron ningali ingsun ni ingsun dewi ahmilu ingkang gawa ingsun fakara si ing sak dhuwure sira ingsun khubzan ing roti. Tak kulo ingkang mangan apa atairu manuk minggu sanding khubzan, khubzan sing nabi si. Nabikna no siro Yusuf nak ing kita. Khobarona ing cerita kita utawa akhbirna kece gawe cerita siro Yusuf nak ing kita ditakwilihi kelawan tak ngimpi, mimpi bitakbirihi tegese kelawan tak takdire mimpi. Inna tak temani kita naro ningali kita kain sira minal muslimin Gus tengah sangking wong sing apik. Kala dawuh sapa Yusuf lagu memaring fataya ini muhtiron kale wong sing nyritakno annahu sak temani Yusuf alimun mirsani bisa diri rupiah kelawan tak bermimpi. Dawuh Yusuf layak ti kumatu amun. Layak ti ora teko kuma ing sira loro apa amun apa panganan tur zakoni ikan den paringi rezeki sira ing to'am. Fi mana mikuma ing dalam turu loro sira. Illa nabak kuma kecuali nyeritano sun kuma ing siro loro widihi kelawan takwile to angfil ya kodoti ing dalam tingkah terjaga atau tingkah nyata. Qabla ya ta kuma durunge ento teko apa ikilah takwil kuma ing siro loro. Ai takwiluhu tegese takwile rupiah kuma. kau zalika kuma temung kono kono kabeh kumimat tengah saking perkara alamari ingkang ulang ni insun. sapa pengiran pangeran sun. Sihi ku tetap ing dalam ma'alam ini robbi khasun utawi gegerai ala iman ini mengatasi imane subhanu mengatasi imane ahli sijni ahli kelompok-kelompok sing di penjara sing bareng Yusuf semua koro aku mengkono lima dosa Yusuf hu ing ikilah semua koro aku dikoli semua koro aku Summa waru mongko nuli nguwakno sapa Nabi Yusuf ru ing dawuh Yusuf alamani Rabbi. Dikali iklan dawuh Yusuf ini taroktu. Ini saat temen ingsun taroktu ninggal sapa ingsun milata kaumen ing agamane kaum dina kaum la yu'minuna kang ora iman sapa kaum billahi iklan Allah. Wa hum halite kaum bil akhirat iklan akhirat dunya te kaum iku kafirun al kafir kabeh tak gitu. Wa taqatulan ana sapa ingsun milata abai ing agamane bapak-bapak ingsun, leluhur-leluhur ingsun, rupane Ibrahim Ibrahim, wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub. Makana orang Arab itu orang bakal terjadi, orang sayujo yang bagi lana ikut duwe kita wa musyrika yang to nglakoni sirik kita bila iklan Allah. Min saen ing apa ae. Utai min zaidatun zaida li ismatina krono kajogone kita. Zalika situ, itu mengkono-kono tauhid mumin fadillahi sangking anugerah Allah alena yang atas kita wa alam nasran yang atas manusia. Walakin aktsarun nas tabinu te akake yang Wa hum te taruna nas wal kufar kufar kula yaskuruna iku ora syukur kabeh. Lillahi apa. Allah. Fa yusriku namung kau musyrikna sapa anak. Tuma soroha mengkono min jelasna sapa Yusuf di doa ihma kelawan ngajak ning ini ilan imani maring iman. pakola. Mongko dawuh sapa Yusuf, ya sahibai ini, he kanca loroku sing ing penjara. Sakina isijni tegese dua koncoku sing menghuni penjara. Ta'ar babun onoto ta te pira-pira pangeran mutafarikuna kang beda-beda kang akeh. Iku khairun ana ta luwih apik. Amillahu dibanding pangeran alwati kang siji alqaharu kang iso memaksakan kehendak kang menangan. Khobarun utawi dawa iki ku khobar istiqamu takririn. Utai kalam kalam khobar tapi istiqamu takririn. Kang dadi istiqam takrir. Mata buduna orang nyembah sira kabeh min dunihi ing saliyane Allah ghairihi. Kowe ora nyembah mu ila asmaan kecuali pira-pira jeneng. Sampai tumu gak kang gawe jeneng sira kabeh ing asma. Sampai tum tegese kang gawe jeneng sira kabeh ya asma. Kowe darani asnaman ing pira-pira pengiran antum yutai sira kabeh wa abaukum lan bapak-bapak sira kabeh ma anzalallahu biha min sultan ora nurono sapa apa biha kelawan iki lak di ibadah dia tegese kelawan nyembah ning asnam min sultanin ing hujjah hujjah den tegese hujjah argumentasi ilmiah wa burhan lan bukti kebenaran Inil hukum urano te hukum al hukum urano te hukum il kodo. Tegese keputusan sing final ku ilalillah kecuali kok kagungan Allah wahdahu halisi sini Allah. Amaro perintah sapa awala tak kudu ento ora nyembah sira kabeh illa iya kecuali ing apa Lali kau temu kono kono tauhid dari kata tauhid iku akhiru kaya miku agama sing jejeg kae mustaqim tegese kang jejeg. Wala kita aksara nasi tapi nuti akake kum wakum al-kufar alamu na orang ngerti sapa aksara nas. Mae perkara ya siruna kang bakal dadi sapa aksarun nas ilahi maring Minal adabi saking siksa fayusriku namung kok lakoni musyrik sapa anak. Ya sahibai di sini ya, kanca loro kusen ning penjara. Amma ahadukum anak pun di salah jenis sira loro. Aisaki dikse tukang pelayan minuman. Iku payu roju mongko bakal no soko penjara saka saki badha salaten sause telung dina. Fayati mongko iso nglayani sapa ahadukum baru maksudnya minumin neh ing tuane saya sayyidahu kongron yang arak ala adatihi ngatasi adati ahadikuma. Wa amal akhor wa ana kunte sing liya payu proju mongko bakal dentokno sapa akhor baca salatin tak usih dino dina. Ya padha-padha ditokno. Tapi payu selaku mongko den salih dihukum salih sapa akhor. Bareng bar dihukum salih patakulu mongko mangan apa tayu makno miroti ing dase akhor. Hadal tapi iki ku takwil luru yakuma iku takwile ngipi sira loro. Pakola mongko ngucap sapa cah loro wae. Maro aina sean. Aku ra ngipi popo kowe tak bodoni. Pakola mau muka wes apa Yusuf kudia ya, wes jadi keputusan ayat amat kita wes jadi keputusan apa lamru perkara. Allah rupane amar fi kang lagi tak tastaftiani takok sira loro. Saal kuma tegese takok sirolo, loro anu saking ma. Sotar kuma. Cek bener no sirolo, angkat amkat dap kuma dorang no sira. Boleh ini kalau terangkan ini masalah. Sing masalah Yusuf kalian sudah kok nanti ganti pasal ini niki ganti Intinya Yusuf itu akhirnya di penjara. Pulau kula ingin terangkan Dari segi pencitraan, menjara Yusuf itu untung. Kesannya keluarga Kitfir tidak salah. Bahwa yang niat selingkuh dengan Zulekho ini sinten? Yusuf. Jadi kesannya keluarganya Kitfir tidak salah. Dicitrakan bahwa Yusuf yang di penjara berarti Yusuf yang salah. Tapi Yusuf karena seorang nabi, seorang soleh, dia yang merasa untung daripada rasi penjara kon layani tante-tante sing rumet niku daripada dadi kigolo dene bangga napa di penjara jadi Nabi Yusuf lu seneng di penjara Robbi sijnu ahab tu ilayya mimma yakunani napa ilai kula luwih saya di penjara timbang nuruti selerane tante-tante kan gauli udah gini apa? kigolo sehingga dua sisi penjara ini sama-sama menguntungkan. Keluarga Fitbir untung dari segi pencitraan. Yusuf untung karena dia tidak maksiat. Bon itu berakhir di situ itu ya Terus tentang penjara ini wonten dua mantan pelayan raja. raja ini zaman itu namanya ini Royan. Jadi Khidr posisinya menteri, ya. kalau ini PM. ini namanya Royan. Niku Ceritanya nggak kan, tadi singkatnya cerita. Di Mesir saat itu ada kudeta, ada kudeta diam-diam. Dua pelayan raja ini, jadi itu tukang pelayan minum sama pelayan makanan. Niku disuap oleh musuh-musuhnya raja supaya meracuni nopo raja. Yang pelayan minum ya lewat minuman, yang pelawan makan lewat nopo Mau disuap sama-sama mau, disuap itu sama-sama mau siap melakukan tugas ngeracun nopo. Tapi sing pelayan minuman itu getun. Getun sehingga racun nggak jadi ditaruh di minuman. Tapi ketika getun itu buat koordinasi kalian sing tukang makanan. Sing tukang makanan si racun. Ya disuap dia melakukan racun tenang. Bareng pun dihidangkan ke raja, roti, makanan, sama minuman, arak, niku ketika raja mau minum niku lu sing kita muni sebentar nih raja jangan diminum itu ada racunnya terus sing sing kita ya muni raja jangan dimakan itu ada nopo racunnya alhasil akhirnya raja mulai bimbang rajanya ya ora goblok Lalu ya mau ngomong Nah karena si tukang pelayan minum tadi kan nggak jadi naruh nopo racun. Diukur itu menang, gak mati. Namanya racun donor racun ini. Tapi karena ada indikasi mau meracun tetap di penjara. Sing tukang makanan kon racun Enggak racun akhirnya di Akhirnya dites anak kucing bonopo kucingnya makan. Walhasil secara kriminal tinggi sing pelayan makan. Makan. Wes wong loro dipenjara, pokoke padha salah niat mata ini rojo. Barang di penjara ketemu Kang Yusuf di waktu Nabi Yusuf sing di penjara demi menghindari perzinahan milih nopo di penjara. Mulane kula pesan sing ngaji nomor iki sing ditekfir melarat elek kudu syukur. Iku dalan dadekno ora zi. Kau wong wedok mau gelem dino be wong ganteng duwe du. Lah sing duwe duwe ganteng ya syukur nak ra kasil zina. Mergo iku luwih hebat wong iso ora nglakon. Sing kere ya kudu syukur. Piye kere ku jalan paling efektif aman untuk tidak nopo Mana lele lonte itu regane murah, mereka ngarat kelar. Jadi ya, akhirnya sering zino. Nah, sing tarifnya sak miliar agak angger uang telu kelar. Jadi kumuka lonte lonte sombong sombong, sehingga tarik itu du malah apa? Orang angger uang nopo kelar. Nanti tarif lima ribu, uang kelar malah repot, malah nopo. Jadi walhasil mau. Lah nak ngoten kan tingkat kriminalnya kan parah sing tukang nopo tukang makanan ngipi nak ndekne niku nggawa roti dicocok manuk kondur sing tukang minuman ndekne mete anggur bariku dihidangkan ke raja, dan niku takwile sepundi Nah, Nabi Yusuf itu padahal tidak tahu sama sekali tingkat kriminalnya dua orang nggak tahu sama sekali. Nabi Yusuf lewat pengetahuan dari Tuhan, lewat Islam jawab ini. Nak saya ngipi me anggur, anggurnya tiga tangkai. Niku diombeni raja. Jadi yo kue tolong dirongkat bebas, bariku kue diangkat jadi pelayan tukang minumnya raja. Lah sing gawa roti telu diangkat ning ndak terus dicocok manuk dari Nabi Yusuf. Yo ya, kowe ya ditokno bertelung dino, bariku disah. Disah. Grogi kok bareng dicocok. Kono salib barang kan bro. Nabi Yusuf. Orang kurang ibu pola ya kita tak bodoh nih. Cek ya, bodoh nih orang pokoknya sing apa terjadi nih gue mesti ngono. meriang itu nomor. Walhasil Nabi Yusuf. Akhirnya dua pemuda ini karena sadar eh, yang diceritakan Yusuf itu benar, mulai curiga. Kamu itu siapa? Kok pinter ngono? Yusuf lagi oleh identitas. Anak ibnu Sofiyillah. Saya ini putra kekasih Allah. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi anak ibnu Sofiyillah. Ini tak ada ya, Aku itu anak kekasih Allah. Jadi beliau jawab bukan Yakub. Anak ibnu Sofiyillah. Aku itu putranya kekasih Allah. Iku Yakub bin Ishak bin Ibrahim aku di, di penjara secara zuman Jadi ojo pada aku kue di penjara krono kriminal. Nah aku krono nopo, krono ini. Terus Nabi Yusuf sih, kue ngene aja, kue mati jauh. Semuanya menyembah pengira. Sampai di orang ibadah nopo. Dan ini harus jadi pelajaran bahwa dakwah itu udah harus dalam kondisi ideal. Yusuf itu di penjara dalam kondisi miskin, tapi dia tetap menerangkan logika tauhid bahwa tidak masuk akal orang yang nyembah Tuhan banyak. Orang harus nyembah Tuhan satu. Ini disebut a'arba mutafarrikuna khairun amillahu wafidu Wasu beliau akhirnya dakwah. Dan ini sing jamaah ngaji perlu ngertos kalau ini masalah mimpi. Ini masalah yang ada orang kelendek ya ada, orang yogyo kelendek ya bilang pirang Kurang tanggung masalah mimpi. Fi umati ummati Rasulillah Muhammad untuk umat kita yang kita alami sekarang. Mimpi itu tidak ada artinya. Total. Entah itu mimpi baik, entah buruk, tidak ada artinya. Sampai Nabi ngendikan, pokoknya nak mimpi apa, sing syukur yang pengiran. Mereka misalnya mimpi kere, mungkin mimpi untuk duit, sing syukur, untuk duit nyata raiso, soalnya mimpi untuk kok Biasanya nak santri-santri sing pacaran, misalnya mimpi judo, ya sing syukur, orang rapi rakuat, soalnya mimpi nopo. Oh, jatah itu salah, soalnya mimpi nopo. Misalnya mungkin dino haram, mimpi terus berapa ya pot? <laughs> Mimpi terus ketemu orang ayu wis pokoke bariku junub ya alhamdulillah. Besok ratu dosa kacil nopo. Tapi pangeran asline juga jalan keluar mau kere-kere. Iku rapi perlu non narakno wong ngaji. Iku biasanya dek pangeran dilibatno nopo? Mimpi. Dan itu tidak masalah dalam tradisi Islam tidak nopo. Sehingga Nabi ngendikan, terus pokoknya nak ngimpi apa sih semua. Dari nak ngimpi elek dari Nabi. Kue ngidu nyiwa ping telu, yang tawar billah, pak imnahu, tidak apa-apa. Pokoknya, pokoknya kue nak ngimpi ngidu ping telu, nyiwa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi itu dawai Nabi dalam sisi tertentu. Tapi Nabi juga pernah dakwah bahwa mimpi itu 63 bagian dari juzun nubuah. Sebagian riwayat 43 juzun minan jadi mimpi itu termasuk awal isyarat dari yang mau terjadi. Jadi kalau cerita beberapa peristiwa mimpi terbesar dalam sejarah Islam. Heraklius niku pemerintahan Romawi Italia yang di teritorial Palestina di Damaskus. Damaskus teng Syria teng Sam ya teng Niku raja itu mimpi bahwa dia itu bersujud pada orang sing khitan. Ya hanya gitu saja. Terus dia minta penasihat penasihatnya, wong khitanan sopo. Ternyata itu ditakwili bahwa kerajaan Anda akan berakhir lewat syariatnya orang sing mensyariatkan khitan. Dan orang itu orang Arab asli Mekah. Sehingga kepopuleran Nabi dia termasuk faktor gonjang gajinya ngipinnya sinten. Ya. Begitu juga Fir'aun niku mimpi ada api dari Bani Israel sing membakar kerajaan ini. Semua ahli mimpi mentakwil ono bayi Bani Israel sing yaku Musa baba halaki mulkika sing dadi sebab bencanane kerajaan. Sehingga Fir'aun gaya kebijakan mateni anak-anak yang berdasar mimpi. Jadi beberapa mimpi itu dalam sejarah memang kemudian nyata. Kemudian kiai-kiai misalnya wong apa rapi bang istiqoroh. Nah ngipi manuk doro cari apa. Kanca kula nggih badhe kawin nggih cerita. Gus kula badhe kawin ngipi cawe to ndak apa. Kula istiqoroh kang niku kula ngipi pirahan ning tobat matane do nyamben tak. Jadi ngipi itu kan. Tapi masalahnya kan tidak semua mimpi itu berangkat dari hal yang baik. Tapi itu rumah ngowang mikir utang, kakek anak angan ketak ketok terus nopo mimpi. Mimpi tunggu, mimpi udah. Mimpi itu nah, tidak ngerti. Sesuai pikirannya gitu, ya, buatan apa? Jadi saya ini orang tak beruya, aku hati tenang. Mimpinya gak karu. Gak karu. Nah, setelah Nabi Muhammad Dawa Monten, orang sekali bersayyidina Umar, ini saya ceritakan yang, yang wakiah, yang nyata. Yang tidak pakai klenik, yang nyata. Sayyidina Umar itu pernah mimpi, kaan nasikan nakoroni salasan ketika beliau khutbah, aku itu mimpi itik ayam, ayam-ayam jago notok siraku salahan. Maro'aitu dzalika illa fujuro jadi Saya melihat bahwa itu alamat saya akan nomor mati dan mati saya dengan cara dibunuh. Itu pidato di depan umum. Ternyata kejadiannya betul. Umar dibunuh di pedang Abu Lulu sinten al jadi banyak cerita di mana mimpi benar-benar nyata. Nah, kemudian pertanyaan sekarang kan bagaimana dengan mimpi-mimpi kita ini? Mimpi macam-macam. Mau sekolah santri, rapun ya, rapi kempet, sama mimpi jumbo. Karena tinggal santri, ya, mimpi wayo, semacam-macam. <laughs> Ya, macam-macam. Nanti rapi-rapi, mimpi wayo. Nanti kuiring, mimpi gedong duit, barang-barang. <laughs> Lalu maksudnya pangeran ku piye? Nah niku orang usah tahu ya. Nah sampean ini ini pangeran ngi ngibur. Paham tak bilang ini pangeran apa? Nah kemudian ini yang bukti mukjizat, ini yang perlu kalau terangkan. Nabi Yusuf akhirnya beliau dawuh, kamu bohong atau enggak, kamu mimpi begitu apa enggak, tetap kejadiannya tetap begitu. Kudial amrul lagi fihi tastab tiang. Kejadiannya pasti sing sitok engkau di tornoko penjara, kemudian diangkat lagi jadi pelayan minum. Sing sitok di tornoko penjara, kemudian nanti bisa. Lalu pertanyaan secara syariat, Nabi Yusuf Romono itu berdasar hitung-hitungan nakwil mimpi. Apa memang punya ketangguhan, punya kelebihan dalam hal melihat barang mustaq, barang yang akan nopo ter Niku kabeh ulama ijma itu sudah masalah mujizat. Jadi dengan atau tanpa mimpi, niku Nabi Yusuf memang akan tahu mana yang akan terjadi pada dua pemuda. Melainkan ketika dua pemuda itu mencabut orang tuh orang itu bawa belas bareng ditakwil lagi disalib kan riang gitu. Nopo? Dia kan cerita cerita mimpi ini nanti nopo? Gue roti terus nopo? Dicontoh manuk. Barang kita apel-apel salib, orang-orang yang kiblat. Tapi jawab Nabi Yusuf, cek kue bodoh di ora. Kejadiannya tetap seperti yang saya katakan. Ternyata tenang, setelah tiga hari yang satu diangkat lagi jadi pelayan minum, yang satu dikeluarkan tapi mau proses nopo bisa. Jadi nah, gue pun masalah-masalah mau cinta, Ini gue pulau nanti delok tenggine hati sokai, gue sung paling ngeri ketika ini dan sampai mengerti sing sing ada riwayatnya gitu buat anak punya iklan itu nanti itu buku takwil mimpi ngomong sing arah ya jangan sing mau tahu kok takwil mimpi roh rembulan alamat ini roh burung alamat ini terus dihitung Wong sing itu barangnya. nek rembulan jadi harapan, nek grono aneh-aneh. Ngaten. Kanjeng Nabi niku nanti dawuh ya Ali, kamu nanti itu setelah jadi khalifah. Benjamin percaya ini sama riwayat Mutasila ila Rasulillah. Itu akan menemukan orang yang soleh-soleh. Sholat kamu khususnya tidak banding dengan sholat mereka. Puasa kamu juga tidak sebanding dengan puasa mereka. Tahajud kamu juga tidak ada apa dibanding tahajud mereka. Gampangannya di sini Ali pasannya ya kalah, tahajudnya ya kalah, sholatannya, sholatnya ya apa? Tapi yang ruku namnadin muru kasami minar rominya. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika kan Nabi, Faidah wajat tahum fakturuhum. Kalau kamu menemui mereka, bunuh habisi. Fa'in nabi kotlihim ajron liman kota lagum. Karena bunuh mereka itu baik sekali. Ajron liman kota lagum. Alamat mereka itu ada pemuda yang budak. Terus tangan kanannya depan sininya itu aduk ini kita mereka itu nopo baru nih ini ku wonten kutel mislah tajil markah koyok putihnya susu nopo perempuan nabi oleh kan itu detail lo ini kita kan? detail kan ya budak ya detail bentuk kutelnya juga detail tempat kutel itu ya detail ini pun sama ngerti Dan nanti sesuai dengan cerita Yusuf, jadi rumah tenang. Ini masalah riwayat mutasilan, riwayat singgilah Rasulullah. Bareng kanjeng Nabi itu kan ngadepi kaum kuarik. Ini rumah Nabi, bensin kusuk-kusuk tobat. Nah ini kusuk nama-nama itu haram, itu ngandil pulau. Pulau ini diharam, no kiai pulau, diharam, no bulu kulo kusuk teman. Ini kulo ada silsilah. Wan kuarik itu kusuk-kusuk. Nak rino kosong, nak bunyi tadi. Rauh itu melayu-melayu benar. Kusuk-kusuk. Sahur itu dari sekolah. Tapi justru karena dia itu ideal, mereka itu ideal. Cara berislam apa? Ideal. ini wong dosa, iku kafir. Wong dino dianggap kafir, wong rasolat dianggap kafir, maling dianggap kafir, peminum arak dianggap kafir. Dengan makna konsekuensi hukumnya halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh. Kalau ini malah, wal itu soleh. Tapi justru karena kesalahan yang ideal ini, dia nganggep maksiat dosa gede kok kafir. Sehingga dia darah ini peminum kafir, pemabuk kafir, pezina kafir, pencuri Dan mereka di keputusan kalau itu halal darah. Sehingga kalau orang Khawarij itu kok bikin sebuah negara utawa tidak tidak imakili kajian Nabi penerus Islam, takut galau minta minum takut galau ya. Sehingga Nabi gabungan kepentingan kemaslahatan ini harus dihentikan pemahaman Islam yang begini harus dihentikan dan itu yang dipasarai Sayyidina Ali karomawau nawa Gue tanaman saya gitu jajal, sampai mulai cilik dik Status pulau ini saat ini umur pulau patang pulau tahun. Pak Wong tahu nakal tahu saya naik deh. Jajal zaman khusus seminggu, saya rokin kan khusus seminggu. Poso nak minta hajat bertahajud terus Quran. Seminggu ya tak sesuai. Gue orang jagungan. Dunia sedih lah, oji agungan ya, wae. Padahal ujuk lagi seminggu. Orang kan puasa seminggu. Orang-orang poso, ngonak mangan baru kewan. Padahal modal kusuk. Kita sampean poso ora omongan seminggu. Engko ora ngomongan rong jam utawa tak jam. Wong ning dunya omong. Ya begitu. Sehingga banyak kesalahan, tapi melahirkan tragedi fonis pada hukum nabi botosi Sehingga nabi ora orang khusus teman-teman Nah, kalau mari siwat jati nabi ini bukan Jadi nabi sama rawleh nyala anak pulau nol. Jadi kalau nakal kita ilmu nih, pak kita itu, pak jadi ini penting. Jadi nah, bang mari sih tinggal apa apa, dapat mari sih tinggal gampang-gampang. bang kau konco pulau, pulau kecil terus nyai tenanan, enak kau yang jenengan. Kau nubi konco, yang nyai khutbah dinosaurus. Man soma Ramadan suma asba'u ciptan min syawal pakaan nama somat darrokullah. Wong sing foto Ramadan bariku tanggal loro foto enam dino podo karo foto nopo setahun Sinten nerang no lah itu mlebu. Karek tanggal loro telu ngomong desowan. Ya ini rokokan juga ame. Sing itu dua foto nglakoni fatwane Pak Kiai latihan. Lalu ono dulu kan takut. Bayangin kok jenengan goreng foto di waktu anak kan Pak Kiai, jenengan jebule ra kotor siwak kok anut. Kecewa ini anu Kiai sih. Kecewa deh, Rugi Pak Kiai pulau poso jebule Jadi ini ling kula tanggal pinter tuan. Salam ini, aku ya, kita dikiai ya, kurang pengkabian. Ya, lo foto barang barang lo. Lopo tak nyerang foto enam nopo Sama jadi ini gua menang aku kan awal dari soal alhamdulillah kan pun Ramadan pun poso yang pun saya pun Islam yang pun saya kalau piambak yang namun poso kalian Islam <laughs> ngelam poso namun sama barang loh laut malah sehingga umatnya dia juga nyimpulkan kiai ratna dinut omongan orang itu di lor lah kesalahannya orang tua itu kayak itu semua bentuk kejanggalan terhadap kesalehan itu difonis hurujun anit Islam keluar dari nopo Islam. Sehingga dalam sejarah Islam kesalehan itu pasti membawa tragedi, kesalehan yang berlebihan pasti membawa tragedi. Lalu juga geman soalnya teman-teman. Semoga kita ramadhan ini wong pun. Nama tak kono tanggo-tanggo pulau, pulau dereng nanti, pokoknya pulau nyai tengaruan pun limang tahun. Ini sholat akhir masjid pun pamer rumit. Ya tapi kiai ini wong, kiai ini dihormat di kula sing foto dia ya dihormat di kula beda beda nih Bukan apa-apa gitu. Dia kak saya, sama roh anak di Pulau gitu. Dan Pulau pun bolak balik pulau. Kanjeng Nabi Mbak itu kalau tidak tuh khutbah, misalnya khutbah itu sanatnya mutasil di Bukhari di Muslim. Itu beliau ngerti. sholat ini sunnah, khutbah saya juga sunnah. Faman sa'a fal yasma, sehingga pengen yang rumah Nabi dadu, waman sa'a fal yang sore yang nggak kepengen ya, monggo bubar monggo separuh sahabat ya bubar di anak di jadi diri ya bubar tenang jadi Nabi pidatannya tenang paman saat al yasami paman saat apa yang sehingga sholat itu dihukumi sunat mereka yang melakukan sholat itu kanji Nabi berdiumum no mau sholat sunat tuh ya, ya khutbahku ya sunat tuh yang oleh ngrungokno orang yang apa di pulau itu limang tahun nyai dia nanti rata-rata itu pindu dia orang dulu biasa mau gitu tapi naik teng daerah kok nang wong alim menyentuhkan, dadi tetep sama orang mawon kula nggih. Tetep mawon sing batulane nggih sowan Gak tau lagi. Karena akan bahaya sekali kalau semua bentuk kesalehan kemudian menjadi aturan es. Pulau bolak balik ngomong, andai kan semua kiai itu terawih, dan semua terawih kayak wajib, tentu orang yang tidak terawih akan difonis fasik. Dan itu bahaya bagi Islam. Ada Pak Satpam yang soleh hanya karena mensatpam saat terawih difonis fasik. Ada bagul bakso, bagul siomay, bagul yang macam-macam di terminal. Mereka demi keluarga dagangan. Hanya karena saat itu tidak terawih difonis fasek, super-super yang di jalan, Pak Kernet, Pak Tukang Ojek dan sebagainya, fasek kakek. Entah mati Nabi nak ganteng wong soleh gubuk. kriminal, soalnya begini itu kriminal, kok nanti dulu. Nah, apa tuh tuh bantuan pangeran bener bener. Lontir, saya pertama ngaji Johor Koro itu orang kaget. Kenapa Gus ada fanatik sama terawih? Apa artinya Anda melakukan terawih yang sunnah kemudian menfonis? tak poso tahun pisang eh, orang belum terawih coba orang-orang bakul bakso itu orang-orang miskin bakul siomay satpam super karena itu kasihan mereka dagang yang ngergani nabi mereka nyolong dari nabi haram dan tidak dagang mereka kanjeng nabi mereka nyolong nopo rumah tamu yang anut nabi kowe tok Wong nanti jadi satpam ya anut nabi mereka nyolong kan jadi bisa satpam kalau nggak bisa ada nabi. Kepengen gue haji sing. Tapi dua malam itu nama nah, kiai aneh-aneh nekat ya orang nur. Nah, ya resikonya kasus gue nonton itu. Ya, tapi tak ada bonus. Ternyata awal bener. Lo ini sama lagi anu, mungkin bulan kamu jujur. Daripada nama kapan-kapan nak tenggelam ruang kaget, lo gus uka uga terawih. Pokoknya kalau ada tolong kalau dino biasanya buat terawih tiga hari. Ya biasanya tiga hari. Pokoknya mesti wonten buat. Gak buat terlih. Sampai nak alut nak kiri pasangan jen tutup. Lo ke biaya biaya jen pulang yang ngaco nih. Gak bisa nanti nanti nak pulau resiko. <laughs> Tapi aku lebih sih Karena di darah saya itu mengalir ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahaya sekali jika kesalehan itu ideal, kemudian korbannya main for, itu bahaya bagi Islam, bahaya sekali. Coba hanya karena terawih yang sunat saja bakul bakso kena itu tukang ojek, toko sing buka, kena ponis semua, baru fasek semua, sampah semua. Kan kasihan Nabi mereka jadi babul bakso jadi satpam yuk, krono anut ajarannya cinta. Rasulullah golek nafkah gue keluarga yo ya anut ajarannya cinta. Rasulullah kok ana iki orang nabi orang ulama main ponis nglangkai ponis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing ditampu kuwe Nabi Muhammad Pulau akan garis keras dalam hal ini. Saya bela yang tidak tidak terawih. Kau yang bela terawih sakit itu nyata. Yang saya kenal, kemudian saat saya ngaji di Bojonegoro saya ceritakan, sama cari di Ihya. Di Ihya, Bak Fadilatul Kasbi. Ya nanti yang ngalim-ngalim itu nyari sendiri. Di Bak Fadilatul Jadi ada kisah nyata, suatu saat Rasulullah itu jagungan ngaji di teras masjid. Ya sama Abu Rera, sama sahabat-sahabat ngaji. Ini ngaji. Biar aku kitab, sing arang sabu sing Rasul tapi ngaji gue kitab ah, repot ketua suku ya. mau sing duwe super Islam ngaji nggak gue referensi malah lucu ya. malah lucu malah hasil tak tengah tengah ngaji wonten tiang jempal gua gak betul campur pokoknya betul alat pertanian jadi teng kebun teng kebun berumur nah, cara yang ini ya ning sawah berhenti pokoknya pokoknya jempal gagap ya rugen jempal gagap melarang Berarti sahabat-sahabat yang melok ngaji kaji Nabi Ufro. Ya Rasulullah iman ya, yang gagai ngoten kok gagai gak tinggung ngaji. Hela karena jalan filah. Enggak keperkataan pemuda itu untuk ngaji. Wong ono kanjeng Nabi ning kene ngaji kok dia malah moro napa? Salah. Terus dari kanjeng Nabi, Hela, kamu jangan bilang demikian. Dia itu ke sawah itu karena ingin kerja. Mungkin dia punya anak yang harus oleh atau punya ibu renta yang harus dinafkahi. Itu juga bagian dari ajaran saya. Harus sampai gimana Mulai kalau sering ngaji tentang putih-putih cerita, saya ini kiai paling sukses. Mereka aku nak ngaji, orang ngaji, seneng mau ngaji syariat kan ngaji. Tangga aku udah orang ngaji yang sama harus ditinggal ya seneng. Itu ya barang aku. Lah kiai sing pengen anut ajaran sing ngaji dok, umatnya kan sing ngaji dok. Lah aku sing ngarit sing tak wae tak anggap ana ajaranku, iku ya ajaranku. Dadi menangan aku maku aja. Mergo ora ngaji tak anggap napa? Wah aku cuma nakalan. Nakalan dia tenan nek. Rasulullah itu cara pandang begitu, sing ngaji ya dianggap umat karena tolak ilmi. Sing tetap neng tegal mencangkur golek apa kok ya dianggap umat mergo tolakul Tuhan. Nah, anak jadi kiai ngono kan nanti kan gak kemurung, sungguh orang ini uringan Mungkin ini cek nemenin, tidak ngaji mau malah keduanya mau sawah. Ya malah tersiksa. wah tersiksa keliru. wah tersiksa apa? Keliru. Pemuda yang di seputar Nabi diluruskan, kamu jangan bilang demikian. Orang itu ke sawah. Cari nafkah untuk anaknya, untuk ibunya. Itu ya bagian dari ajaran saya. Nah, kan enak. no? Namun kembali ke tamu kaum waris tadi, yang solehnya dia Ketika Ali dengan Muawiyah konflik secara politik dan itu harusnya normal, jadi wong ora cocok itu tukaran, ning tinggal wong ora cocok nopo tukaran. Wong barang normal, wong ora cocok ora tukaran, ini orang normal. Wong ora tersiksa. Jadi pemimpin Islam kok marah-marahi tukaran nak ngono sing marai fitnah kanggo wong Islam ku yo wong sing tukaran iku. Kelompok-kelompok kuare sing soleh ku rapat. Wong soleh-soleh ku rapat nang satu tempat mutusno nak ngono yang kelati fitnah Islam harus ya dibunuh. Iku Ali Muawiyah Amr bin Ali ku presiden Medina. Sinten Muawiyah presiden Syria. Amr bin penguasa Budi Padahal tiga orang ini semangat semua. Dua antar orang kusu, orang cara teori intelijen gak akurat. mau gawe takrif kok nih misalnya rukin takok. kok lali sing di, pokoknya ali sing imami salat subuh. Lah sing Mustafa takok kudu. Lah nak mawi ya sing imami sholat subuh. Sing kok arep iku sing imam. Amrul Ru'ah yo sing imami sholat subuh. Banyak dia ana tradisi nak khalifah itu imami sholat nopo? Lah aku ora khalifah dari ratau nyinami. <laughs> Wong kula nak pondok kula nggih makmum. Nah niku walhasil akhirnya sing ditugas mateni Ali delalah sukses. Mergo sing dinani dibunuh oleh wong kuwi. Muawiyah delalah itu iku meriah. maupun asisten ini Pak Imam, asisten ini mate. Wah, instruksi intelijennya pokoknya sing imami nopo subuh. Jadi kalau nggak tak ada detail wajahnya gini, sakit tanding itu rawur rawuran nah ya pokoknya tinggi mami dong. Amr doa, bejo ya, pasti baca mau kena bokong ya, lewat hasil rasi itu nopo. Itu menjadi sejarah terburuk dalam Islam. Itu di mana kesalehan menginspirasi kekacauan dan kegaduhan. Iku aku gale kowe soleh atau umum itu terus ketika roh Gus Dur kiai nasional Ora kiai ropo belum salaman dong wedok salah sitok dele. Padahal kalau kamu fair, nak gue darani salaman be wong itu itu satu dosa, oke udah gue nabi misalnya salaman lo itu dosa. Tapi nak gue iman kan beda we nabi, nabi ragawe itu nabi juga jauh, wong sing sholat bisa hilang, sing wudhu bisa hilang. wong nak wudhu baca tangane dosa tangane hilang, Kenapa kamu hanya iman dosane nih? orang iman beda jatuh itu dosa? Iku kowe ngene iku rusak ikan iman kok paham paham Lo kan tidak adil kan? Coba sekarang orang-orang soleh mengkoli kiai salaman mbok wedok dosa. apa dasar apa itu? Dawe Nabi kan Lu kenapa dawe Nabi yang lain bahwa orang sing wudhu, sing sholat dosane ceblok kok gak diiman? buatan tak seujung kan wonten paham sih. kok milah yang mengadili orang kan wonten to. Senengane milah yang mengadili. Kalau dia adil harusnya gini, Salamnya buat wedok dosa. Wudune marai jadi kafaro. Lah anak aku ora salamene mbok wedok dadi pun untuk poin orang perwilan. Menurut aku tok kan sedengan to ya. misalnya komentar yang ngotot kan apa? Buat ya yo belum salaman orang wedok. Padahal beberapa hadis sore dan mutawatir dan diulang-ulang oleh Rasulullah. Wong sing sholat limang waktu dosanya hilang, wong sing wudhu dosa metu ini, mau batu tangan metu kok. Itu juga dawuh Rasulullah. Kenapa yang dawuh ini tidak di tidak diiman? Ini menjadi tidak adil. Yo soleh karena bayar ideal, ya kesalahan sing nopo. Saja nih dia biasa Misalnya roti gede salaman bengwe itu si api nasi pipa ya ibu salaman dong mister ya kan si api nasi pipa ya ibu dalam rapat ayu salaman dong ayu pipa <laughs> ya ini orang dunia juga muka di sepuluh orangnya nah tak kok hilang haram yuk haram hukum tapi ketika pak mau setuju nah bodoh-bodoh yakin lu darah salaman haram berdasar tuh Dewa kita nabi lah kau meyakini nak wudhu nyebut no berdasar tuh Dawa Nabi. Kenapa jauh yang dosa buat imani terus? jauh yang itu dosa. Orang buat imani. Cari pengikut Nabi kok pilih separuh. Paham ya? Lah anak cuma sing nakal-nakal, nanti sing nakal-nakal milih sing cebrok terus dijuta. Jauh <laughs> dawuh dosa negasi imani, tapi dawuh cebrok itu toh. Iman, itu ya <laughs> Jadi sing nakal-nakal yang berkorok Mergo milih enak enak Pak. Walhasil kaum kuar itu memutuskan begitu. Dan itu seifinali sejaringnya wafat, itu sempat merangi kaum kuar. Barang diperangi pun mati, ya ada beberapa kelompok yang sampai mati. Ini ku pengawal-pengawalnya Ali, jauh ya saat ini panglima-panglima ini. Niku. Jadi golek ini uang sing sifatnya persis yang disahur Nabi. Itu berenang. Saya Ali sempat panik. Masuk kanji Nabi Mosok kaji nabi gak bener. Terus saya sinali akhirnya turun tangan. Soda kau bawa soda kau rasul. Mesti kan nabi bener. Mesti kan dan itu bangkai bangkai yang kuarit, mayat mayat yang kuarit. Ini ku disingkapi gambar oleh Sidinali. Ternyata orang yang disipati Nabi itu wonten teng tumpuan ketiga samping. Akhirnya wong sahabat sini Ali do Allah akbar sodaka Rasulullah. Artinya yang terkait cerita Nabi Yusuf Nabi tahu yang akan datang, itu gak perlu mimpi, ya orang perlu lewat mereka-mereka nak wil mimpi. Karena untuk Nabi, kayak Nabi Muhammad SAW, Yusuf, pancen duwe hak, sebagian duwe hak belok alam gaib sing mau terjadi. Paham ya? Mulanya Nabi Yusuf mau ngendikan, cek gue mimpi, cek orang mimpi, sing apa gue alami yo ya ngono iku. bodoh, dan Nabi Muhammad ngendikan, ali gue sok bakal ngalami ngono iku termasuk paham ya? Terus iki bentapan kertas. Kue harus sama tak nate, ngipi kok ditentang Gus Bahru zaman tidak tahu Nabi Yusuf ngipi ya kita ambil Takwilnya mimpi ini tidak mengikat dengan apa tanpa takwil Nabi itu tidak muka siapa paham ya Nabi gak ada gak nomor muka sehingga mau ketika saya ngipi muni orang orang ngipi ngoten cek gue ngipi cek orang cek kue dia aku cek orang kejadian yang gue alami yo ya ngene ngene paham ya saya ini menunjuk no masalah hak muka syafa'i Corona. Niku sami kalian Nabi Muhammad ketika perang kondak. Niki kalau tak cerita, cerita bukti-bukti bahwa Nabi itu tahu yang akan terjadi. Ya karena diberitahu Allah, ya karena diberitahu. Pas perang kondak, niku kanji Nabi miskin sekali. Sokapat tidak kelar mana. Ya, wis ra kelar nih ijek ngeduk parit. Hanya kanji Nabi udah jadi dhewe, wis ra kelar ngeduk napa? Parit. Wah, mau semangat malah kaji nabi dia guyonan. Hei, eh, sahabat-sahabat, gue seneng. Misalnya sebutkan kerajaan di Raklius dan Romawi kena gue. Jadi zaman itu Romawi menguasai Palestina, Lebanon, Syria. Syria. Sahabat pas kira-kira dolongi, Sofyan eh, sing menguasai Romawi kue-kue itu. Jadi umum apa? semua. Muhammad tak bersih tak dan mangan era kuat apa penalon orang Romawi. Jadi sehingga orang munafik munafik malah yakin Muhammad itu rahwa waras. Mangane ra kuat kok dihabis you know? Ngalano napa? Lho nanti sik ngendikan ya tadi aneh kan dinasti. Marumah. Kowe sampe nak ngalano Romawi. Mahkota Raja Romawi iku Gak Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Ya kere Lu tuh udah salah. Wah, dinasti bapak wafat, alhasil bapak diganti Abu Bakar. Palestina sing wonten Baitul Maqdis riyen namine Syam niku namine apa? Syam. Palestina sing wonten Baitul Maqdis niku kembali ke umat Islam era Sayyidina Umar. Paham ya era Sayyidina Umar. Bareng rajane tunduk mahkota Palestina tidak ada Sayyidina Umar. Aku di dikongkon eling dhewe lagi. Mangko mbokno Surabaya, Surabaya tak biasa. Ya tiga nabe Surabaya. Jadi jenis cara tadi desa realisasi jabatan. Jadi wong mahkota raja kalau tiga guyonan Umar kok nganggur tiga no rukin eh, no apa Lu coba Nabi bisa itu berdasar mimpi apa berdasar muka Berdasar muka Lah kalau begitu peristiwa yang tidak wono Nabi Yusuf niku cek mimpi cek ora berdasar hak mukasafahnya niku tetap nomor ngertos mana yang akan terjadi using disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa manir tadon apa rasul jadi barang gaib itu yang tahu hanya Allah cuma khusus para rasul wonten istisna Allah itu alimul ghaibi yang paling ngerti barang gaib dan itu tidak akan diberi ngertikan sama siapapun kecuali illa manir tato ini rasul, kecuali rasul tertentu sing dikai ada ya akses ngerti barang nopo. Jadi sah. Meskipun rasul tahu ini berdasar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang banyak rasul sing diberitahu akan hal yang mau nopo tertentu. Paham ya, tentu ini pencapaian karena banyak yang menerangkan tentang Nabi Yusuf mimpi terus urusan takbir mimpi ini. Ini urusan kulo dari kepentingan terang. Ini urusan mimpi ini. kan Sampai buku takbir mimpi laris. Terus jadi nomor barang jadi mimpi roh pedet. Pedet itu segini papat. Berarti nomornya papat C. Lah kok ini kok segini orang meripate. Lah nabi yang pikir pertama meripate loro. Berarti loro. segini papat berarti papat. Nah meripate loro berarti loro. Papat be loro. Barang kualit tenang saja, dia ngoloro be <laughs> Damai. Gamet, wis keliru jadi takwil. Mesti santri-santri ngipi ngoten. Terus lo cerita malik. Ummu Habibah putrinya Abdi Sofyan. Sebelum Abdi Sofyan iman, tuh Habibah mau iman ngantos dari hijrah teng Habasyah. Bareng dulu di Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Sitan. Mikir sama rasa sejarah. Umu Habibah mimpi nantinya mampu rembulan. mampu apa? Dan ketika mampu rembulan, kanca-kancane ngundang ya Umal Mukminin. Napa ya Umal? Dari Umu Habibah. Padahal dalam keadaan yang kabar neng Ethiopia, kanjeng Nabi teng Medina. Niku dari Umu Habibah sange yakine. Wah, anak aku calon bojone kanjeng Nabi. Nah kanjeng Nabi diwahyani Jibril, "Mak, saiki juga kowe kudu rapi umur rapi. Jadi bagi di pemine isu es ya karena berajan aja ibu bujuri itu kajina. Umur habibah roh lewat mimpi, kajina nabi lewat di kajian itu Padahal dengan jarak bermil-mil bahkan antar negara, negara Kabasa dan negara negara Mesti. Nak ngono nabi ngertos barang goib niku lewat waktu. Intinya orang perlu dewa-dewa urusan mimpi. Paham gitu? Ya, Jadi, makanya Nabi Yusuf tadi ketika dua pemuda mencabut nopo mimpi ini, kamu kan mimpi pokok. Jadi Nabi Yusuf, cek gue mimpi cek orang, kejadian yang gue apa gue alami, yang mana itu paham ya? Yang mana itu si top tolong dino kerja terus nopo tiga hari dikeluarkan kemudian kerja lagi. Sing top dikeluarkan kemudian akan di Paham gitu, terus ini Nopo gitu, terus peringatan Jadi masalah hadir mimpi bu Matang umat kaji Nabi itu ditutup Ini ketika Nabi, kok yang ngipi apa ini mati Nah ngipi elek, kalian ya tawad Bila, ya semoga tahu di pengiran hukum koran terjadi ya sudah Kalau misalnya akan bantah, Gus kalau ngipi elek, nyatanya terjadi elek tenang Nah potongan kalau ini pirang ini sering tuh <laughs> oh, nanti elek Oh, nanti elek nerang nanti ratau syukur ratau dan berpengiran ini nasibnya nopo nasib pelek kare iman terus kulon jadi kiai ya kulon nasib kulon ya terus entah tiru kan nabi sing ngaji ya ape lho kus wae jeneng ngaji kok orang sawah lagi ya ape ajaran ku lha kok doang tuh nabi ibu ya ape aja kan malah enak atau menangan no daripada ngurmuan kerumung wae ngaji ya mun wedhus wae ngaji ya sapi oleh orang regani kiai kok tenanan Masa kiai be sapi apa sapi ini malah malah orang Anggap baik yang nernak sapi itu cek seneng itu barang halal. Alhamdulillah. umat ini misalnya macul, alhamdulillah saya umatku boleh rezeki kalau lewat macul, boleh barang halal, alhamdulillah. Nah enak, damai. Kalau keyakinan kalau banyak mau, kalau ya niai, damai, damai. Misalnya kata nih, gue cucu rohul, gue sama satu bujuk. Ya alhamdulillah kok dia bujuk. barang balik menek, cukup bareng menek. Gak diharap-harap. Jadi sebetulnya kebenaran itu gampang sekali. Ya terus mungkin sing ngaji, sing takut mau ditemu, mau sama yang siap. Ketika nanti mulai ngaji, ada pemuda gagal lewat mau kerja dan itu dikomentari sini oleh teman-teman ngaji Malah kan Nabi sing larang, jangan demikian. Iku boleh halal yo ya, anut tak jarang. Ya. Paham kita terus niki ben napa jenengan ora percaya ben iki teman-teman. Kulo terus ya. kuliah amrul ladzi fihi tasdiya. Wa qala dawu sapa Nabi Yusuf lillazi maring wong zonna kang yakin sapa Yusuf ae ora tegese yakin sapa Yusuf Analisa tak temne lagi kuna jin iku wong sing selamat min duma sangking wong loro sing dipenjara wa wa te annasi ku asaki ku sing tukang nglayani minum kenapa sing nglayani minum selamat ngene mau mergo ra sido ngracun Utfurni inda rabbika Utfur ilinga siro Nyebuto siro ni ing ingsun Inda rabbika Ono ing ngarepe tuan siro Mboten pengiran gitu ngelarat iki Inda rabbika Ono ing ngarepe majikan siro Sangi tiga Tegese majikan siro Fakul mongko ngucapo sira lagu maring sayyidika, kowe ngucap ngene, inna fi sijni gulaman mahbusa. <clears throat> Inna fi sijni satemene iku tetep ing dalam penjara. Gulaman ana pemuda mahbusan ingkang den penjara, zulman kelawan Ya, terus tipe seni Yusuf, engko kowe kondo majikanem raja ono pemuda di penjara secara dolim. Maksudnya Nabi Yusuf. sama jamo metu sapa asapi. Fansaru mongko nglalek nogu ing asaki aisaki ya, si tukang nyirami raja ya maksudnya tukang minuman sopak seton seton. Zikra Rabbi eng eleng ngeleng no tulane man. Eh zikro Yusuf tegese ngeleng no masalah Nabi Yusuf inda maring majikane asaki. Kalau bisa mau kemanggon sopo Yusuf maka tegese manggon sopo Yusuf Yusuf. Fisik nih eng dalam penjara bid'at ini nak eng kiro kiro tahunan. Bid'un itu angka mulai 3 sampai 9. Kila sapan. Wah kila nanti asal sangat terolah Tapi ini lemah. Mesti ini mayor, maksimal 9. Tapi bid'un itu 3 sampai kita 9. Atau bibit ini apa? Sini. Wakala lan jauh sapa al maliku raja, al maliku misra tegese malik Mesir, Arroyan bin Walid. Inni itu, ini tak temen ingsun ro'aitu ningali ingsun sak abakorotin, inni aro sak abakorotin. Maknane aro aero itu. Tapi ningali sapa ingsun ngipi ingsun sak abakara den ing roh sapi pitu simane kan gendut-gendut ya kuluna ingkang mangan hu ing sak abakara den yak talik guna tegese ingkang untal guna ing sak abakara den apa pun apa pitu minal bakori di sapi pun kang puru-puru jamu asfa jamae lakat asfa Aku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Wasak atum bola niti roh tanaman itu khudrin kang ijo-ijo wa ukoralan lan ingkang liya sak asum yo pitu tanaman ya bisa ten ingkang kering-kering. Kodil tawar, kang teman-teman nguntal apa ya bisa alal kodri ing atase sing ijo, ta alal kodri ing atase sing ijo. Wa alal lan ngalamno apa iki laku ya bisa alih ing atase dan kodri. Ya ayuhal malau de piro-piro pengawal atau penasihat Aftuni Nyata isaran sirone ingsun biru ya yang dalam mimpi ingsun Banyinu tegesin jelasno siro kabeh lima re ingsun tak biru ha Banyinu tegesin jelasno siro kabeh lima re ingsun tak biru ha Eng tak biru ya ya Ing kuntum lamun ana sira kabeh ruya mare mimpi ingsun ku tak dulu tak iso nakwil sira kabeh Pak guru kamu kono nakwil sira kabeh ruya ya Nah, sing tukang tentang mimpi ini, gua nggak iso terus saya nak. Kalau atau gue suruh apa? Akhlak. Kalau kau jawab sopo penasihat raja, helmi atau waslam. Utami iki ku mimpi sing dadi bulane tidur sing campur aduk. Akhlak tu akhlamen tegese mimpi sing campur aduk. Wa ma nahnu orang ora ana kita ditakwil akhlami kelawan mimpi sing campur aduk iku bi alimina iku kelawan wong sing ngerti kabeh. Wa qala lan ucap sapa alladzi najam juga sebagai tuki jadi kita eh, jengbe diterusakan orang tadi nasional terus wau peringatan ya sampai tiang-tiang sing percaya mimpi masalah mimpi niku gak nak yang yakin kita iso nggak kita takwil mimpi mau ya, monggo mawon tapi yang pun percaya teman-teman kecuali misalnya yang sampean ke rapi istiqoroh sebelum mimpi ini roh butuh roh roh ulang ngoten ya. Tapi cara keluar Allah kan nggak ya apa, berarti kulitnya mulus kan ya kena apa tak lagi tak keluar elek. Keluar kadang nggak bisa santri-santri yuk bingung. Ketua nipi rapi nipi nerahula, lulur kan ya, kulitnya mulus kan juga. Ya Anggap aja bodoh nopo. Karena apa nak ulo tak tidak wilayah. Nak manuk doro tak apa. Manuk doro dewan sing rentan, jadi itu yo rentan. mana tak tidak wilayah nopo? Jadi sebetulnya saat ditawil pun orang itu subjektif. Ya, saat ditawil pun orang itu nopo subjektif. Kenapa sisi doro yang tinggu harmonis? Nah ulo yang tinggu itu jahatin. Orang kulitnya halusin. Itu kan nanti nopo subjek. Subjek. Misalnya masalah ngiting ketemu macan. Ulama itu koyo macan. Sing dino itu kuat. Kau nang doyanan. Nah, itu kan ya macan ini kenapa? Itu kan gak jelas aturan main masalah wajib tasbih. Kesamaannya di mana kan aturan mainnya juga ada kenapa? Misalnya gigi macan dari jago, orang jantung ganas tuh yang kancani. Gigi rawlo jantung jahat, orang tinggal pacar tasbih orang mulus. Ini tidak ada, cuma bentuk mimpi tidak. Misalnya mimpi otak lah elek. Lalu marah pakunya orang kuat, orang kokoh, orang <laughs> fungsinya paku ya kuat. Nah kalau pulang ya, misalnya berapi, misalnya tanah Allah ini berarti orang ya sama orang yang rasional syariat mawon. Nggak Islam itu, sholat tema temunan pun cara pulang. Mau pulang yang riang ulama mawon, berarti kami dari repot. Kecil sih secara jenengan Islam, nggak Islam sholat, sholat tema temunan dua patang rokaat pun. Oh. Kok minimal itu? Laku kiai, kok minimal itu? Ya maksimal gampang tuh tak ulang dulu. Jadi tidak banyak itu. Kalau kembali di tahu siap pulau. Tidak baik, menstandarkan ideal itu tidak baik. Nganti jadi khoa. nu guru pulau dan tidak pulau. Haram, Kita jadi uang kusuk teman-teman. Mari kau uang khoa. Guru saya dibiat guru saya sampai ilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesalahan yang ekstrim itu berbahaya bagi kelompok lain, apa? jadi ya, misalnya mau kue terus, Takut gak suwe kangelan dorong berubah, anak ini mau mana nih susu nentek. Bujune rentah, ibu rentah. Berponis pasek mau beroro, wajah trawe atau? Ibu mati nanti sih model jadi pemerintah talam ini. berdoa begitu. Nanti teng sanat-sanat kanji nanti terawih mau sampai hari ke enam kila sampai hari ke delapan, dari gak terawih. Dulu orang hati lagi sobat. Jadi cek rumah yang aku tolong dino apa? Itu loh, tak orang ngajak hadis. Nabi itu sholat ramai mau pinten, pinten. Sampai hari ke enam, paham ya? Badon itu dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di rumah, siang mulai. Terus ketika era Sayyidina Umar berhubung Ramadan dirameh nombek terawih rong pulau rokaat. Sehingga terawih rong pulau rokaat itu berdasar sunnah Sayyidina Umar. Tapi ada kelompok tertentu yang nilai sunnah Nabi itu terawih walau Tapi ada ya itu persis, kalau Nabi pas niku hanya sampai hari ke-6. Jadi nak niru persis, niku kudu ini hari ke Tapi sing terawih rongkulo nak niru mar persis khataman Quran itu jam luru ayo podo ra persis ya. Lah podo persis ya Gus Pak ra terawih ora persis bisa. Nah, repot. Jadi sebetulnya tiga kelompok itu sama-sama tidak persis. Ayo saya sampean milih di foto-foto loh orang bersih. Kurang milih yang ketiga nih. Dan saya jujur aja gak izin bang. Tapi kalau buatan ekstrim saluran biasanya dua kali tiga kali. Dia biasa. Ya, rondo-rondo atau bapak ada terawih. Buatan terawih terus bukan minimal, minimal pun. Dia jalan memang. Tapi ya karena kalau alhamdulillah ya, enaknya terkenal ngalim terus jangan anak iya Ini macam fokus gitu. Terus barang ada ditiru wong alim. Ya deh. Lalu kalau dia ngomong nak niru aku, sarannya apa Quran sih, apa hadis sih. Lalu lagi gak terawih. Lalu <laughs> saya sih yang bisa ini nanti, Ini kan kompetisi pek. Nak niru lo, apa Quran sih, apa ribuan hadis. Terus lagi gak Ayo gak tawe kok syaratnya angel. Lah nang ora kan. Nang aku kok tapi itu tadi ya saya harus selalu ada ulama yang sunnah harus tetap diyakini sunnah. Dan bentuk sunnah pilih di Ramadan itu tidak hanya terawih. Orang yang tolak halal juga bagian dari melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.